Iya. Bab tentang bayan asyik Penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya telah disebutkan tentang dalil tentang sihir minal Quran was sunnah dan telah dibahas hukum mempelajari sihir. Nah, maka pada bab ini akan dirinci permasalahan tentang sihir. Karena dengan dirincinya sesuatu, dijelaskannya sesuatu, seorang lebih mudah menjauhkan perkara tersebut. Maka di sini diambil faidah dari bab pentingnya bagi seorang tullabul ilm untuk mengetahui penjelasan sesuatu. Dengan dijelaskan sesuatu yatabayyanul haq minal batil akan semakin jelas perbedaan antara yang hak dan batil akan semakin jelas antara yang hak dan batil iya maka dengan semakin jelasnya antara hak dan batil seorang akan lebih mudah untuk menjauhi perkara kebatilan maka di sini pula diambil faidah bahwa sebagian ulama mereka membedakan perkara-perkara yang kadang samar dengan kitab khusus seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau memiliki satu kitab yang membedakan Al-Furqan baina Allah wa aulia syaitan. Perbedaan antara wali-walinya Allah dan walinya syaitan. Iya. Karena masing-masing dari waliullah dan wali syaitan memiliki perkara yang kadang keluar dari kebiasaan. Kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada waliullah namanya karamah. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada wali syaitan disebut dengan sihir. Disinilah muallif rahimahullah ingin merinci agar seorang tidak terjebak tidak bisa membedakan antara al-haq wal batil. Tidak bisa membedakan mana karamah dan mana sihir. Tidak bisa membedakan antara mana waliullah dan wali syaitan. Padahal agama turun untuk menjadi pembeda. Al-Quran turun adalah hudan linnas Wabayinatin bayyinatin minal huda wal furqan penjelasan Ya Allah turunkan dari penjelasan kitab ini sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai furqan pembeda. Karena di muka bumi ini yang ada adalah dua bagian. Waliullah, waliu syaitan. Ahlul jannah, calon ahlul jannah dan calon ahlul nar. Iya. Hizbullah, hizbus syaitan. Ahlu sunnah, ahlul bid'ah. Ahlu tauhid, ahlu syirki. Itu yang ada. Maka Allah turunkan Al-Furqan, itu Al-Quran, agar seorang bisa membedakan dua perkara yang memang jelas-jelas berbeda. Kadzalika nufassilul ayat liyastabina sabilal mujrimin. Demikian. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran. Liastabina agar semakin jelas. Jasa kelahir Agar semakin jelas. Sabilal mujrimin. Jalannya orang-orang yang berbuat dosa. Antara orang yang berbuat dosa dan orang yang berbuat ketaatan itu jelas berbeda. Maka disinilah muallif membawakan satu bab yang bagus bayanu syai. Penjelasan sesuatu. Min anwa'is sihr Tapi yang akan dijelaskan di sini ialah di antara macam-macam sihir. Karena sihir itu bentuknya beragam dan bercorak warnanya. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum kita membacakan Naam Jalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Mu'allif ingin merinci dari bab Bayanu apa itu makna bayan Bayanu haqaik hadil asya maha hukmiha penjelasan yang dimaksud penjelasan di sini ialah penjelasan hakikat-hakikat dari perkara-perkara dari sihir. hukmiha sekaligus diterangkan tentang hukumnya. Itu namanya bayan. Yang dimaksud bayan di sini penjelasan hakikat perkara-perkara dari sihir sekaligus hukumnya. Ya. Karena sesuatu Nah, dari penjelasan nanti akan diketahui hukum dari sihir dan macamnya. Waqad sabaqa anna sihra yanqasimu ila qismain. Telah lewat pada bab sebelumnya tentang pembagian adanya sihir. Ada dua macam. Ada sihir khayali dan ini enam dilihat jenisnya yang kedua adalah sihir yang bekerja sama dengan syaitan dan ini kufur adanya. Iya. Kufrun wa fiskun. Yani sihir jenis kufur, sihir yang kalau dipelajari jadi kufur, inilah sihir yang bekerja sama dengan syaitan. Atau fiskun. Fiskun kemarin serangkan yakni sihir berbentuk khayali. Iya. فإذا كان باستخدام syaitan, وما أشبه ذلك فهو كفر sihir yang terjatuh kepada dosa kufur ialah segala jenis sihir yang menggunakan setan-setan wa ma atau yang sejenisnya maka ini termasuk perbuatan kufur wa kadzalika ma huna min anwa'is sihr Demikian pula pada bab ini apa yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam tentang macam-macam sihir. Minha kufrun wa minha ma huwa fisqun. Hasba ma taqtadihi al-adillah syar'iyyah. Maka akan dirinci lagi, diulang kembali bahwa sihir itu ada yang terjatuh kepada kufur, ada juga perbuatan fasid sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari dalil yang ada. Ini makna bayan. Bayanu syai. Ya. Min anwa'is sihr. Pada kalimat yang kedua, anwa' apa itu makna anwa'? Anwa' jam'u naw'. Wa naw' akhassu minal jins. Naw' itu macam-macam. Kalau diterjemah, maknanya macam macam. Kalimat nau itu lebih khusus daripada al jins. Kalau jenis ini lebih khusus, lebih umum. Kenapa? Di al-jinsa ismun yadkhulu tahtahu anwa'. Kalimat jenis seperti jenis kelamin. Jenis kelamin bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa manusia, bisa hewan. Itu lebih umum. Karena dikatakan di sini kalau kalimat jins ini isim yang masuk kepadanya anwa macam-macam dari berbagai macam. Wa nau yadkhulu tahtahu afrad. Adapun nau' masuk di dalamnya afrod individu-individu. Sehingga waqad yakunul jinsu nau'an bi'tibari ma fawqah. Sehingga kalau dikatakan jenis itu salah satu jenis dari satu macam kalau dilihat dari mafaqahu liana wa naw jinsan tibari matah tahu. adapun nau berarti jenis yang di bawahnya wal insan contohnya al insan Nau manusia itu termasuk macam dari hayawan iya. karena dia ada memiliki jenis kelamin laki-laki jenis kelamin perempuan. Kalau hewan jantan betina. Iya. Ya. Ini bi'tibar al-jis eh, wal hayawan bi'tibaril ins jinsun. Sebab yang namanya hewan kalau dilihat dari manusia itu adalah jenis hewan. Li'annahu yadkhulu fil insan karena masuk jenis di sini bisa wujudnya manusia wal ibil unta wal bakor sapi wal ghanam ataupun kambing wal hayawan bi'tibaril jism nau. Adapun hewan kalau dilihat dari jismnya itu termasuk jenis dari eh, binatang-binatang. Di anal jisma yashmulul hayawan wal jamad. Ya namanya jism ini termasuk mencakup hewan dan barang-barang yang mati. Ini makna anwa. Sehingga anwa huna bi'tibaril jins al-am. Kalimat anwa dilihat dari jenis secara umum. wasabaqa anna sihra. Nah sekarang diulang lagi oleh syekh. Apa itu makna sihir? Jadi mu'alif akan merinci macam-macam dari jenis perbuatan sihir. Macam-macam dari perbuatan sihir. Dirinci. Ya. Apa itu sihir? Diulang lagi. Diulang lagi makna sihir kullu ma kana khafiya sababu daqiqan fi idrakihi sihir adalah segala sesuatu yang samar khafiya sabab samar sebabnya perkara segala sesuatu yang samar sebabnya daqiqan fi idrakih sangat lembut sangat apa namanya daqiq sangat sulit untuk diketahuinya hatta ada al-fakhru ar-razi sampai-sampai disebutkan Imam Fakhru Razi min jumlati anwa'i sihr as-sa'at Fakhru Razi seorang ulama menggolongkan termasuk jenis sihir ya karena itu sabar apa contohnya as-sa'at jam jam yang berputar wahiyah fil qadimah wahiyah fil qadim jam pada zaman dulu teknologi zaman dulu ibaratun an alatin murakkabah jam itu sebuah ungkapan alat yang tersusun yang dia bisa bergerak sendiri berputar sendiri kadang bunyi sesuatu sehingga orang dulu menganggap, wah ini sihir ini. Ya. Seperti apa? Sihir. Kenapa seperti sihir? Siapa yang menggerakkan? Terkesan tidak ada sesuatu kok bergerak sendiri. Sehingga orang dulu mengatakan ini seperti sihir. Ya, ya kata Imam Fakhrul Razi. Kalau zaman sekarang, yang lebih hebat dari jam apa itu? Alat HP misalnya. Antum berada di Indonesia, saudara antum berada di Saudi sedang umroh bisa ngobrol ngobrol dan melihat apa yang dia lakukan Masya Allah iya terkesan alat tersebut apa sebabnya sebabnya itu samar sebabnya ada sesuatu yang samar maka segala sesuatu yang samar sebabnya dan sulit untuk diketahui orang dulu mengatakan ini sihir ya. ini secara bahasa ya wa kaifa bisaat el elektroniyah al nah sekarang kalau zaman dulu Fakhrul Razi menggolongkan seperti sihir adalah jam lalu bagaimana sekarang jam-jam yang menggunakan elektronik ya elektronik canggih ya. kadang jam itu bangunkan kita. Sekarang sudah jam 7, satu menit. Ya. Kita mungkin telat bangunnya. Jam itu bicara sendiri. Cuma dipencet saja, ganti ngomong. Sekarang sudah jam 8, lima menit. Dari mana suaranya? Jadi tidak ada orangnya, cuma suara. Maka dikatakan seperti apa? Sihir. Karena apa? Samar sebabnya. Barakallahu fikum. Nah sekarang kita masuk dalil contoh dari macam-macam sihir. Baik. Kita bacakan riwayat yang pertama. Qala Ahmadu. Qala Ahmadu. Berkata Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hambal, Imam Ahlus Sunnah. Haddatsana Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far masyhur dengan sebutan Hundar Al-Hudhali Al-Basri siqatun masyhur perawi yang siqah dan masyhur beliau wafat pada tahun 206 Hijriyah saya ulangi perawinya Haddasana Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami kata Imam Ahmad dalam kitab beliau telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far Muhammad bin Ja'far yaitu Hundar seorang Basri masyhur siqatun masyhur wafat pada tahun 206 Hijriah Haddasana Aufun Muhammad bin Ja'far berkata Haddasana Aufun Telah bercerita kepada kami Auf Siapa Auf? Auf Ibnu Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri Al-Ma'ruf Yang terkenal dengan Auf Al-A'rabi Sikotun perawi yang siqqah bisa dipercaya wafat pada tahun eh, sita atau sabak wa arba'in 46 atau 7 hijriah beliau wafat pada tahun 46 atau 7 hijriah barakallahu fikum dari siapa dia meriwayatkan an hayyan Ibnil Ala. Hayyan Ibni Ala ini barakallahu fikum Al-Basri. Ulama Basrah makbul bisa diterima periwayatannya. Iya. Haddatsana Qatn bin Qabisah telah menceritakan kepada kami Qatn ibnu Qubaisah Qatan ibnu Qubaisah Abu Sahal al-Basri Soduk, orang yang jujur an abihi dari bapaknya yakni Qabisoh sahabat jadi nyambung kepada sahabat Qabisoh Qabisoh Abu Abdullah Al-Hilal sahabiyun nazala al-Basrah. Eh, sahabat yang singgah di Basrah. Nah, Qubaisah berkata, "Annahu sami'an nabiyya." Bahwa Qubaisah radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi. Mendengar dari Nabi. Apa katanya? Nabi SAW bersabda, innal iyafata sesungguhnya al iyafah nanti akan diterangkan makna iyafah sesungguhnya al iyafah iyafah itu seorang menggagalkan sesuatu setelah melepaskan burung jadi orang jahiliyah dulu dia melepaskan burung ada burung disuruh terbang. Terbang. Kemana terbangnya? Kalau terbangnya ke kanan, optimis, berhasil. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, pesimis, mundur, apa, tidak jadi berangkat. Atau burungnya lurus terbangnya, tawakuf. Apa itu tawakuf? antara berangkat dan tidak berangkat. Inilah yang namanya ayafah. Iya. Jadi seorang optimis dan pesimis setelah dia menerbangkan burung tadi. Iya. Innal iyafata wat uruqa. At-turuq yakni seorang membuat garis bikin garis-garis di tanah iya setelah itu dia akan meramal kemana dia akan berjalan ini biasanya diteramal oleh dukun-dukun ramalan-ramalan menggunakan garis-garis sesungguhnya al-iyafah dan at-turuqa turuqa tadi membuat garis-garis untuk meramal nasib. Watiyarota dan tiaroh. Apa itu tiaroh? Seorang menganggap sial atau untung setelah mendengar atau melihat burung. Nah, disebutkan tiga perkara. Innal iyafata wa turuqa wa tiyarata minal jibti termasuk dari sihir termasuk dari jenis sihir ini termasuk perbuatan sihir perbuatan syirik karena akan disebutkan nanti riwayat dari Abdullah bin Mas'ud at-tiyaratu syirkun at-tiyaratu syirkun tatoyur tatoyur menganggap sial atau untung karena mendengar atau melihat burung itu perbuatan syirik makanya ini masuk dosa syirik karena itu sihir barakallahu fikum hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab butib dan riwayat ini al bani riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Imam Al-Bani rahimahullah dalam Sunan Dhaif Abu Dawud. Nah, dan juga diremahkan oleh beliau di dalam eh, eh, di dalam kitab Riyadus Solihin jadi ada kitab Riyadus Solihin ditahkik oleh Syekh Albani karena tidak semua hadis yang di dalam kitab Riyadus Solihin itu sahih maka Syekh Albani mentahkik. Dan di antara tahkik penelitian hadis yang beliau lakukan, beliau meneliti hadis ini dan kesimpulannya riwayat hadis ini dhaif. Demikian komentar Al-Imam Albani rahimahullah barakallahu fikum. Kembali kepada pelajaran. Ya ini membahas macam-macam sihir di dalam hadis ini ada tiga macam jenis sihir. Ada tiga macam sihir. Yang pertama. Al-iyafah. Apa itu iyafah? Masdarun. Kalimat dari afa ya'ifu iyafah. Wahiyya jajrut tair litasyaumi awit tafaul iyafah yaitu zajrut toir mengusir burung zajr mengusir tapi dia mengusir untuk meramal ya, ya? jadi dia mengusir burung nanti diramal litasyaum untuk mewujudkan rasa tasyaum pesimis atau tafaul atau optimis ya. mau maju atau mau mundur, ya. Ini kata mu'alif Ba'indal Arab kawaidun bihadal amr Di sisi orang Arab dulu Orang jahiliyah dulu Kaidah-kaidah menentukan sesuatu Caranya seperti ini yakni Liana zajrat tair lahu aksam Ini dalam dalam perilaku orang jahiliyah untuk menentukan sial dan untung mereka dengan mudahnya cuma melepaskan burung. Ya. Ini ajaran jahiliyah. Adapun ajaran Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bermusyawarah. tidak? Gitu? Bermusyawarah. Wa amruhum bainahum. Urusan orang mukmin itu bermusyawarah ya tentu bermusyawarah dengan ahlinya yang kedua istikharah apa itu istikharah berdoa salat dua rakaat istikharah setelah itu dia berdoa Allahumma inni astakhiruka ya Allah saya memohon kepada engkau pilihanmu ya bi ilmika pilihan sesuai dengan ilmumu wastaqdiruka biqudratik saya mohon ketentuanmu sesuai dengan apa yang telah engkau takdirkan iya memohon wa as'aluka min fadlikal azim saya mohon dengan keutamaanmu yang agung ya Allah ya fa innaka ta'lam wa la a'lam Engkau zat yang mengetahui, saya tidak mengetahui. Iya. Wa taqdiru wa la engkau yang menakdirkan, saya bukan yang menakdirkan. Lah itu wa anta alamul ghuyub. Engkau ya Allah, zat yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Kita tidak tahu yang tersembunyi. Iya. Anta ta'lamu, engkau maha tahu apa yang akan saya lakukan. Nah, sebutkan. Apa dia mau milih istri apa dia mau menentukan satu usaha apa atau dia mau pindah rumah kesannya istikharah itu kalau cuma mau nyari istri saja ya kalau mau sholat mau nyari istri baru sholat berdoa dengan doa istikharah ini ya padahal tidak sampai Imam Bukhari ketika hendak menulis hadis Hadis yang beliau tulis dalam muh, dalam kitabnya Mukhtasar sahihnya Sahih Bukhari. Sebelum dia tulis, dia sholat dulu. Karena dia tidak menulis dalam kitab Sahih Bukhari kecuali setelah dia berusaha mencari jalan yang paling dekat dengan Nabi dan dia pilih yang paling sahih itu pun sholat dua rakaat istighfar lihat ini para ulama tapi kebanyakan orang ya istikharah itu kalau mau nyari jodoh cocok belum? <laughs> Tidak tahu nih sholat. Jadi kalau cuma urusan nyari istri, sholat minta petunjuk kepada Allah. Iya. Antum mau mondok, mondok kemana saya? Milih guru yang mana ya? Mohon petunjuk. Dengan dengan bimbingan Allah Taala kita akan mendapatkan yang terbaik. Kalau sudah berdoa, sudah bermusyawarah, qadar Allah Allah takdirkan tidak sesuai yang kita harapkan. Iya. Itu pun seorang sudah dituntun fa'in asabaka syai'un. Kalau menimpa kepadamu sesuatu maka falatakullau. Jangan mengatakan apa? Lau seandainya seandainya. Iya. Walakin kul katakan qaddarallah syaa fa'al. Tapi katakan Allah telah menakdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Fa innal lau tuftah amal syaitan. Kalimat lau seandainya seandainya seandainya itu membuka pintu syaitan. Ya, menyesal tidak menerima takdir, tidak menerima musibah karena dibuka dengan kalimat seandainya. Ya? Barakallahu fikum. Ini tuntunan di dalam Islam. Sebelum berbuat sesuatu, dia berdoa, bermohon kepada Allah istikharah, bimbingan, petunjuk agar mohon diberikan yang terbaik. Adapun di sisi orang jahiliyah, lihat yang dipakai dengan kebodohannya yaitu sejrut toir mengusir burung nah setelah diusir burungnya terbang nah ditebak diramal itulah perbuatan orang jahiliyah yang dimaksud dengan ayafah selanjutnya wa fi hadha al-amri li anna zajrat tair lahu aqsam di dalam hal ini mengusir burung itu ada beberapa macam yang dilakukan orang jahiliyah. Fatarotan yuzajjiru halisuid. Kadang mereka mengusir burung itu untuk berburu. Ya. Kama qala ahlul ilm seperti yang dikatakan oleh ahlul ilm fi babis suid dalam bab berburu inna ta'lima tair bi zajira idza zajar sesungguhnya ta'limu tair mengajari burung burung diajari untuk bisa terbang lah itu diajak untuk uh, yakni yuzajir mengusir sesuatu idza zajar pada laisa min hadal bab ini bukan masuk dalam bab ini ya Barakallahu fikum. Iwadaratan, ya, nah yang kedua ini. Yang kedua melepaskan burung. Yuzajiru tair litasyaum. Awit tafaul. Dia melepaskan burung dalam rangka untuk tasyaum. Memunculkan perasaan tasyaum. Pesimis. Atau tafaul optimis. Ya mau melanjutkan atau menggagalkan keinginannya tergantung burungnya kemana terbangnya kalau terbangnya ke kanan berarti insya Allah hasilnya baik kalau terbangnya ke kiri berarti hasilnya jelek kalau terbangnya lurus mendingan mandek ya. inilah yang dimaksud makna al-iyafah فإذا زجر الطائر وذهب shimalan تساؤم kalau diusir burung diramal kalau terbangnya ke sebelah simal ke kanan eh, simal tasaum ke sebelah kiri maka dia pun pesimis wa idza dhahaba yaminan tafaul kalau perginya ke sebelah kanan maka dia optimis wa idza dhahaba amama kalau terbangnya ke depan fala adri dia tidak tahu menentukan kemana ayat tawakofun am yu'idun azzajar apakah dia berhenti tidak melanjutkan usahanya buka tokonya melamar calon istrinya barakallahu fikum ataukah diulang lagi burungnya diusir lagi coba terbangnya kemana lagi coba diulang lagi coba ternyata diusir terbangnya lurus juga bingung lagi coba ketiga kalinya diusir ternyata berhenti juga atau dia lurus juga hanya ada pun berhenti tidak melanjutkan niat baiknya. Ini kata bu Alif termasuk minal jibti jenis dari perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Para hadirin, inilah makna al-iyafah yang disebutkan oleh Nabi dari jenis-jenis sihir. Seorang mengusir burung ataupun bukan hanya mengusir burung, dia mendengar suara burung ya kemana terbangnya ya. burung itu terbangnya kemana diikuti maka kemudian pun muncul rasa optimis dan pesimis inilah termasuk sihir yang kedua aturuqa apa itu ator ator atorqa atau aturuqa atorqa yakni disebut dalam muallif fassara bi anal khatt yakhuttu fil ard al khattu yukhattu bil ard garis yang dibikin di atas tanah wa ka'annahu minat tariq seolah-olah itu termasuk dari jalan-jalan kehidupan min turuqil ard yang dilalui oleh manusia di atas jalan yatrukuha idza saru 'alaiha wa tahtituha mislul masyi 'alaiha. Membikin garis itu seperti orang sedang berjalan di atasnya. Yakunu lahu athar fil ard. Ada bekas-bekas dia lewat di atasnya. Ka kathirus sair 'alaiha. Wa ma'nal khat bil ard ma'ruf indahum. Makna membikin garis di atas bumi itu hal yang maklum di sisi para peramal. Ya, Yadribuna bihi ala ramal. Tukang sihir itu dibikin garis di atas pasir. Ya. Ala sabili sihir wal kahana. Dengan model-model tukang sihir atau dukun. Ya. ya fa'aluhun nisa'u ghaliba. Yang sering, sering melakukan praktek sihir seperti ini adalah kaum wanita. Ya. Wala adri kaifa yatawassaluna ila maqsudihim. Mereka tidak tahu bagaimana ingin mencapai tujuan-tujuan mereka. Wa ma yazamuna min ilmil ghaib, padahal mereka tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Wa annahu sayasluna kada wa kada. Mereka meramal kalau garisnya lurus seperti ini akan terjadi ini. Kalau garisnya bengkok seperti ini akan terjadi demikian demikian. Ini termasuk jenis praktek sihir dan praktek perdukunan. Ya. Ini banyak terjadi di buku-buku, buku-buku para peramal. Ya. Mereka meramal dengan garis yang ada di tangan. Telapak tangan kita itu ada garis. Di situ sudah diramal oleh para peramal. garis nah, garis-garis uh, tangan manusia garis tengah, garis pinggir, garis lurus, garis bengkok. Nanti akan dibaca oleh peramal. Coba lihat tangannya. Kalau polisi melacak penjahat melalui apa namanya? cap jempolnya ya. Karena jempol itu udah ada yang sama tangan manusia. Kalau para dukun meramal dengan garis-garis yang ada di tangan. Iya. Dengan primbonnya kaca, dengan ramalannya. Dan ini masih terjadi pada hari-hari seperti itu. Wahada sihri. Praktek seperti ini kaum muslimin termasuk jenis dari praktek-praktek sihir. Amal khatu liyakuna sutrah fis salat. Adapun garis garis sebagai sutrah di dalam salat. Seperti ini. Masjid itu ada apa namanya? Ada garisnya untuk apa namanya untuk meluruskan sholat atau untuk batas sholat artinya kalau kita sholat itu membuat sutroh ya sebagian orang bikin sutroh cuma pakai garis ya di tengah padang pasir mau sholat dan ada sesuatu yang tinggi karena sutroh tingginya satu dirok segini sesuatu yang ditegakkan di depan orang sholat setinggi satu dirok. Dan Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi di situ ada bab babu wujubu ittikhadi sutrah. Bab wajibnya membuat sutrah. Iya. Artinya kalau kita sholat sendiri. Karena betapa besarnya dosa orang yang melewati di hadapan orang sholat. Sampai disuruh menunggu 40 tahun. Masih lebih bagus nunggu 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maksudnya, yakni me, me, ber, berjalan di depan orang sholat ketika dia sudah pasang sutroh. Kalau kita lewat di depan orang yang sholat pakai sutroh, dia lewat di bagian apa namanya? Eh, di depannya, bukan di bagian sutrohnya. Kalau dia melewatinya, ini termasuk ansamanya besar. Lebih baik menunggu 40 tahun. Makanya kalau sholat, pakai sutra. Sehingga Umar bin Khattab pernah mendapatkan seorang sholat di masjid Nabawi. Tidak pakai sutra. Dipegang tengkuknya. Nah, ditarik, ditaruh ke apa namanya? Tiang masjid. Ya. Jadi sutrohnya pakai tiang masjid. Gitu. Demikian pula Salamah bin Aqwa Salah bin Aqwa sahabat. Ketika sholat di tengah padang pasir, dia numpuk-numpuk batu. Batu ditumpuk sebagai sutrohnya. Iya. Sehingga si Albani setelah dikumpulkan riwayatnya, di dalam sifat sholat Nabi bisa dilihat, bab wujud itikhadi sutrah. Wajibnya membuat sutrah. Kalau imam yang bikin sutrah, makmum tidak wajib. Jadi kalau kita sholat jamaah, yang wajib bikin sutroh imamnya makmum tidak wajib tapi kalau kita sholat sendiri, nah baru bikin sutra. Iya. Barakallahu fiikum. Nah, sebagian mereka kadang bikin sutra cuma pakai apa? Pakai garis, straight. Kalau ada garis straight begitu, ini sutra saya, jangan lewat di depan saya. Begitu. Ini bukan termasuk sihir. Ini bukan termasuk apa? Sihir. Jelas ya? kan. Loh, kamu kok bikin garis di depan sholat? Itu sihir bukan? Bukan. Sutroh. Walaupun yang seharusnya dilakukan sutroh, barang yang ditegakkan setinggi apa? Satu zero, Mungkin tas kita, jaket kita, atau orang di depan kita sedang duduk. Jadikan sutroh. Ya. Atau tembok, atau tiang. Ulama ada yang memasuk bab wujud ittihadus sutroh. Terlepas dari khilaf Aulibayani hududiha atau garis sebagai pembatas pembatas atau yang sejenisnya. Falaihasa falaisa dakhilan fil hadis. Nah, ini bukan termasuk pembahasan dalam hadis ini. Ya. Jadi hadis yang sedang kita bicarakan bikin garis-garis untuk diramal. Suatu saat Nabi berbicara di hadapan para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Khattolana Rasulullah SAW khatta." Nabi tiba-tiba bikin garis lurus, seret. Terus beliau juga bikin khatta khututan yaminan wa bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri yang banyak. Beliau mengatakan, hada sabilullah." Jalan yang lurus, garis yang lurus, ini sirotol mustaqim jalannya Allah. Garis-garis yang ada di sebelah kanan dan kiri itu adalah subulus seton. Jalannya siapa? Setan. Jadi jalannya setan banyak. Jalannya setan banyak, beliau gambarkan dengan garis-garis. Adapun siratal mustaqim, beliau bikin garis yang lurus dan inilah siratal mustaqim. Satu jalan saja. Barakallahu fikum. Dan ini tidak masuk dalam bab meramal nasib. Tapi yang dimaksud ar-ramal membuat garis nanti akan diterpa diramal oleh tukang sihir atau para dukun dan ini yang dimaksud jenis daripada sihir barakallahu fikum demikian jenis sihir yang kedua dan insya Allah kita lanjutkan pada lain kesempatan jenis sihir berikutnya wassalamualaikum ala Muhammadin subhanakallah mihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh